Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kita di dunia kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, rahimakumullah. Di penghujung bulan Hijriah tercatat dua peristiwa besar yang kemudian peristiwa itu dijadikan sebagai hari raya besar umat Islam yang bersifat internasional. Hari Raya Idul Adha terkandung di dalamnya dua ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadah ini termasuk min sya'airillah, termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Sesungguhnya binatang ternak itu sengaja Allah jadikan sebagai salah satu dari sekian banyak syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata syiah inilah kan yang perlu kita cermati. Kenapa kemudian setiap tahun secara simbolik kita melaksanakan ibadah kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara rasional bukankah kambing, sapi atau unta dan lain sebagainya jika kita korbankan tidak begitu besar nilainya jika kemudian yang kita sumbangkan bentuknya adalah uang. Jika nilai yang kita sumbangkan lebih besar dari nilai kambing, secara rasional akan mengatakan lebih baik saya bersedekah uang daripada menyembelih kambing yang kemudian harganya tidak sebesar dari uang yang kita infakkan atau sedekahkan. Bisa jadi kemudian dari segi manfaat juga orang akan mengatakan jika yang disumbangkan itu uang, maka dia lebih banyak manfaatnya dan untuk kepentingan yang beragam. Tapi jika yang disumbangkan adalah kambing, sapi atau onta, minta maaf bagi yang punya penyakit darah tinggi dan sebagainya, maka tidak bisa makan itu. Bisa jadi muncul rasionalisme seperti itu tetapi kata min sya'airillah inilah sesungguhnya yang menjadi kata-kata besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syiar Allah. Ini merupakan lambang, ini merupakan identitas. Kalau kemudian keislaman itu tidak ada lambangnya, tidak ada syiarnya dan tidak ada identitasnya, lambat laun maka kemudian syiar-syiar Allah itu juga akan semakin hilang. salat syiar Allah, Berpuasa adalah syiar Allah, berhaji adalah syiar Allah, berkurban adalah syiar Allah. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 22, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Seorang yang mengagungkan dalam arti mengamalkan, memuliakan syiar-syiar Allah yang cukup beragam ini, maka itu adalah bukti takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kemudian kurban bisa diganti dengan uang, ya. nanti yang lain juga bisa diganti dengan rasional kita sekarang ini berdasarkan takaran manfaat yang lebih besar, maka syiar Allah juga akan semakin hilang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun di Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. 10 tahun di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak menyembelih hewan kurban. Sehingga para ulama menyebutkan ini Rasulullah ingin mencontohkan satu syiar, satu komitmen kita kepada identitas. Memang Sesungguhnya ketika kita mengorbankan kambing, itu pada hakikatnya yang kita korbankan adalah bukan kambing secara formal, tetapi esensinya adalah itu bagian dari nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang menarik dari Dr. Ali di dalam bukunya Al-Hajj. Bahwa dahulu Nabi Ibrahim secara simbolik mengorbankan Ismail putranya. Lantas kita sekarang tentu tidak mengorbankan putra kita. Tetapi bisa jadi Ismail Ismail kita begitu banyak sekarang. Ismail kita adalah harta kita. Dalam arti Ismail itu adalah yang paling kita cintai, yang kita miliki dan yang paling kita cintai. Ismail kita juga adalah bisa jadi jabatan kita. Ismail kita kemudian juga apa yang kita miliki yang dan kita cintai ketika Allah meminta menghendaki untuk kemudian yang kita cintai itu diberikan untuk Allah, maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai syiar, min sesungguhnya sesuatu yang sangat besar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tercatat di dalam fikih sunnah bahwa Rasulullah pernah memecahkan rekor menyembelih 100 ekor onta. Ya kalau sekarang onta harganya 7.500 real, mungkin Allah alam sekarang tidak berapa harganya. Tapi di Saudi tidak perlu fluktuatif besar harga itu dari bulan itu gitu gitu. Kalau kita cepat berubah, bulan depan aja udah berubah. <laughs> Jadi dulu air mineral ya satu real sampai sekarang satu real dari tahun 60 satu real satu real gitu ya makanan tamis yang gini yang gede <laughs> itu satu real dari dulu sampai sekarang juga satu real saya di sana satu real sekarang juga satu real jadi tidak banyak perubahan Rasulullah memecahkan rekor bahkan pernah menyembelih 100 ekor unta mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekor Rasulullah cuma tidak tercatat dalam Guinness Book of Record Para ulama kemudian banyak memahami kenapa Rasulullah melakukan itu. Dan tadi 10 tahun lamanya di Madinah Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban ini. Barulah para ulama mengomentari, mencari kenapa kemudian demikian besar perhatian Rasulullah terhadap ibadah yang satu ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca secara historis kalender Hijriah, maka ibadah kurban dan ibadah haji itu atau idul adha hari raya idul adha itu kan jatuh setelah hari raya idul fitri dua bulan setelah hari raya idul fitri secara makna filosofisnya bahwa ibadah kurban ibadah haji akan sempurna dilakukan oleh seseorang dan meningkatkan takwanya di hadapan Allah manakala sudah melalui satu proses pembersihan jiwa yaitu dalam Aidul Fitri. Memang mereka ada rekayasa Allah kenarinya demikian. Seseorang akan mampu menjalankan ibadah kurban dengan baik dan ibadah haji dengan demikian sempurna. Manakala sudah melalui satu proses yang cukup besar. Proses Ramadan 30 hari sehingga melahirkan seorang yang fitrah dan nantinya seorang yang fitrahlah yang mampu menjalankan ibadah kurban dan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang sudah sempurna menjalankan ibadah puasa dan haji, maka nanti akan datang bulan yang dinamakan bulan Muharram. Al-Baitul Muharram bukan bulan yang diharamkan, tetapi apa yang lain adalah Muharram itu yang dimuliakan akan lahir manusia-manusia mulia. Muharram. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, karena melalui tahapan dan proses yang demikian signifikan dari Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghindar, menjaga diri, waspada, lahir fitrah, kemudian zulqa'dah dalam arti qaul orang itu perlu duduk sebentar, perlu jeda masa jeda beristirahat sebentar karena dia akan menjalankan ibadah yang cukup besar dan ternyata di penghujung tahun Hijriah sebagai kalkulasi amalan kita nantinya muhasabah barulah lahir dan Allah syariatkan ibadah haji dan ibadah kurban menutup dari akhir tahun Hijriah kita sehingga nantinya kita akan mengawali tahun baru Hijriah dengan kemuliaan Al-Muharram. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang cukup besar kurban dan ibadah haji. Selain dari sesuatu yang formalitas, ada esensi yang Allah inginkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37-nya. La Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika kalian secara formalitas sudah menjalankan apa yang disebut dengan syiar Allah dalam bentuk ibadah kurban, ingat bahwa Allah tidak menerima hanya semata-mata daging-daging dari hewan kurban dan darah-darah yang keluar dari hewan kurban kalian, walaki janaluhu at-taqwa minkum. Tetapi yang akan Allah nilai adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala simbolisme di dalam ajaran Islam merupakan pengantar untuk menuju esensi dari seluruh ajaran Islam ini. Ketika kita menjalankan sholat, itulah simbolisme dan identitas kita muslim. Tetapi esensi sholat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 adalah Wa akhiri sholat inna sholat tatanha anil faksha iwan munkar. Namun simbolisme ini syiar ini harus tetap ditegaskan. Tidak kemudian muncul argumentasi, justifikasi yang pentingkan hatinya baik. Yang pentingkan kemudian saya sudah bersih hatinya. Tanpa kemudian menjalankan syiar-syiar Allah tersebut. Nah, sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya sudah dekat dengan Allah tidak perlu sholat lagi. Kan ada juga yang sampai berpikiran demikian. Tidak. Syiar Allah sampai kapanpun tidak boleh ditinggalkan Meskipun kita sudah mencapai esensi yang paling purna sekalipun Rasulullah yang sudah mencapai tingkat ketakwaan yang begitu besar dan paling paripurna totalitas Tidak pernah meninggalkan apa yang dinamakan dengan simbol-simbol Islam Identitas Islam sama umat muslimin Dengan demikian Allah menamakan kalian orang-orang muslim Nah, al-qurban itu berasal dari kata-kata korban yang berhubung dekat al-qurban. Seorang yang berkorban adalah seorang yang merasakan dirinya dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin benar, semakin mudah, semakin ringan dia mengorbankan apa yang dimilikinya. Semakin jauh dari Allah, maka semakin berat Ukuran seseorang mampu berkorban dan tidak bukan dari kekayaan dan apa yang dimilikinya, tetapi diukur dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang terdekat yang digelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang terdekat dengan Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata dua ibadah besar ini, dua syiar Allah Subhanahu wa taala yang besar ini ternyata ditampilkan oleh seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji juga berawal dari perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyuruh manusia wa azim finnasi bil haji ya bukan jalan. Ibadah kurban pun demikian. Ibrahim kembali tampil sebagai ikon dari berkurban melalui penyembelihan putranya yang dicintainya Ismail alaihissalam. Maka hanya dua nabi yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Tidak ada nabi lain yang dikatakan Allah sebagai uswah hasanah. Kalau kita bisa terjemahkan bebas, uswah itu adalah teladan yang paripurna yang tidak mungkin kita menemukan cacat di dalam kepribadian dua nabi tersebut. Nabi Ibrahim yang mewakili generasi nabi terdahulu dan Nabi Muhammad yang mewakili generasi nabi yang terakhir. Diawali dengan nabi yang teladan, diakhiri dengan nabi yang teladan. Diakhiri dengan rasul Abu Anbiya yang teladan Ibrahim dan diakhiri dengan rasul teladan Muhammad sallallahu alaihi tidak mungkin Allah memilih Ibrahim dan keluarganya untuk menjadi ikon dari dua ibadah besar ini, ibadah haji dan ibadah kurban, kecuali karena kepribadian yang sempurna dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun muncul pertanyaan besar kita, ternyata yang harus kita cermati bukan hanya Ibrahim yang mampu taat sepenuhnya menjalankan ibadah kepada Allah apapun yang dibebankannya tetapi juga yang menjadi catatan besar kita, kenapa Ismail mau untuk dikorbankan oleh ayah-ayahandanya. Ismail yang saat itu masih kanak-kanak, kenapa? Secara rasional berat bagi seorang anak yang tidak mengerti, yang tidak memahami esensi dari sebuah ajaran kita untuk menerima dan memenuhi perintah Allah melalui ayahandanya Ibrahim alaihissalam maka gelar yang melekat pada Ismail adalah Fabasyarnahu bi'ulamin halim. Nabi Ismail itu adalah seorang bulan yang halim. Halim itu adalah santun, halim itu adalah sangat sabar. Halim itulah yang mampu mensinergikan antara rasional manusia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Kita membutuhkan rasional untuk membaca ajaran Allah tetapi pada masa yang sama, bagaimana kita mensinergikan antara proses rasionalisasi kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban tentu ketaatan kita kepada Allah secara rasional mungkin banyak hal-hal lain yang lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga dikorbankan dan diberikan untuk orang lain. Itu syiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mempertahankan identitas Islam mempertahankan syiar Islam, simbol-simbol Islam, dan mungkin masih banyak lagi simbol-simbol Islam yang harus kita pertahankan sebagai bentuk dari identitas keislaman kita. Siapa lagi yang akan mensyiarkan ini jika kemudian umat Islam sendiri tidak mau mempertahankan identitas yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Fakulu minha wa atimul qani'a wal muhtar hewan kurban yang kalian sembeli makanlah daripadanya kemudian sedekahkanlah sebagiannya dan sebagiannya juga hadiahkanlah kepada kerabat kalian kepada sahabat kalian sehingga ibadah korban esensinya bukan untuk diri sendiri untuk diri sendiri seperti yang kita makan untuk orang lain fakir miskin kita sedekahkan seperti biasanya dan untuk kerabat kita untuk sahabat kita untuk keluarga kita untuk tetangga kita juga kita mereka. Subhanallah, sinergitas dari sebuah ibadah korban bukan hanya untuk pendidikan pribadi, istilah lahir sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih dalam ayat 20 surat al hadid Karena siapa yang mampu menjaga, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda kebaikannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung bulan Hijriah ini kita mampu menjalankan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya kita akhiri kalender hijriah ini tetap tahun hijriah ini dengan kebaikan apalagi Allah menjanjikan Rasulullah menjanjikan bahwa puasa Arafah yang jatuh nanti pada hari Ahad 9 Zulhijjah akan tukafir asana al-madiyah wal baqiyah menghapuskan dosa satu tahun yang telah berlalu dan dosa tahun satu tahun yang akan datang untuk mempersiapkan proses ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dia hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, apa hikmah dan filosofi dari ibadah kurban yang kita kaitkan dengan skenario Allah untuk menjadikan ibadah kurban adalah ibadah terakhir kita di bulan Hijriah ini yang kita akan awali dengan sifat muharram kita, sifat mulia kita yang Allah berikan Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. panas panafsi kita Allah. Aku lupa lihada. <clears throat> Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan tidak tidak lazim ya, tapi bukan meragukan ajaran Islam untuk diyakinkan. E, eh, pertama mengenai Al-Qur'an Rasulullah pernah seratus ekor unta dan setiap tahun setelah itu minimal dua. Tapi di satu segi Rasulullah ini hidup sangat prihatin. Meskipun beliau sampai enggak satu hari itu makan sekali sampai perut beliau diganjal pakai batu dan juga pernah waktu mau makan gak ada lalu beliau punya puasa. Di samping itu juga istri, istri beliau pernah menuntut untuk dapat diberikan kekayaan jadi gambarannya bahwa beliau itu adalah orang sederhana. E, sepertinya beliau berkekurangan. Padahal kalau awalnya kan beliau kan e, kaya dengan e, bersama e, Siti Khadijah itu beliau pertama yang e, pedagang kaya. itu jadi yang pertanyaan di sini beliau, bisa berkembang sebanyak itu sedangkan beliau adalah orang yang hidupnya sederhana tidak kaya. Itu pertama, jadi dari mana beliau berkorban ini. Nah, kalau dikaitkan dengan semangat berkorban, berkata kepada Allah, Ustaz Allah mengatakan tadi tidak hanya tergantung kekayaan, tapi bahwa mempunyai kekayaan itu juga sebagai indikator atau sebagai pendorong untuk menjadi bisa berkorban Sejak itu juga pertanyaan yang, yang agak mendekat ini juga uh, Ustaz ada yang menganjurkan bersedekah Saya bersedekah insya Allah dia rezekinya akan bertambah uh, Ini juga kalau dilihat dari uh, logika memang manusia nggak cocok Tapi kalau dengan Allah itu bisa saja Tapi tidak itu yang saya tanyakan kalau memang setiap sedekah akan menjadi kaya akhirnya motivasinya niatnya adalah untuk kaya bukan kenapa. jadi kalau orang bernazar seandainya saya masuk di terima nanti saya akan sedekah. jadi marahkan untung baru keluar sebagian jadi pambilnya lebih dulu nah, lalu kalau untuk kepentingan akhirat namanya kita bersedekah lalu nanti menerima ganda untuk akhirat itu memang karena akhirat itu lebih utama tapi kalau mengharapkan diterima di dunia rasanya kecil. Tapi sebagian kita lebih terdorong untuk dapat lagi imbalan di dunia ini. Jadi uh, uh, apakah memang begitu pengertian sebenarnya? Uh, pengganti di dunia ini lebih utama untuk sedekah atau uh, kalau sepertinya akan terlalu begitu meskipun dikatakan kamu tidak akan miskin karena sedekah tapi miskin sama siapa? Jadi kaya setelah itu. ini kalau mau jadi kaya, kenapa Rasulullah mengingatkan Abu Bakar menghabiskan seluruh saja untuk bersedekah? Berarti kan Rasulullah sendiri mengakui kalau habis apa yang tinggal dengan dia. Terus jelas secara rasional menyatakan juga jangan sampai seluruhnya. Tapi karena imannya kuat, dia mengatakan yang yang saya adalah Allah dan Rasulnya tapi juga Rasulullah tidak menyangkal bahwa kalau habis seluruhnya itu memang nggak ada di Tapi kalau rezeki keyakinan kepada Allah, bahwa nanti gantinya jauh lebih banyak, saya setuju sekali. Cuman yang diganti di dunia ini saya pertanyakan, apakah memang harus Allah akan ganti? Menurut saya enggak. Itu sebenarnya pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya diborong semua, Pak ya. Cukup. <laughs> Baik, menarik sekali apa yang disampaikan banyak masukannya beberapa pendapat. Yang pertama, ini saya sampaikan bahwa perjalanan Rasulullah adalah perjalanan yang sempurna. Sehingga setiap bagian dari perjalanan Rasulullah itu bisa kita teladani dari dimensi manapun. Dimensi kesederhanaan bisa kita teladani tadi. Rasulullah satu hari tidak punya makanan kemudian mengatakan pada Aisyah kalau begitu kita puasa. Dimensinya adalah dimensi kesederhanaan. Image yang lain, Rasulullah ketika khutbah Jumat berpakaian bagus, berpakaian yang memberikan karismatik dan dibawa. Pada dimensi yang lain, kok begitu berarti berbeda dengan sisi kesedaran Rasulullah. Karena saat itu Rasulullah ingin memberikan pelajaran pada dimensi yang lain. Jadi membaca sirah Rasulullah itu harus kita baca sesuai dengan dimensinya Ketika Rasul berkorban setiap tahunnya dua ekor kambing, dimensinya, pelajarannya adalah pada dimensi semangat untuk berkorban. Ketika Rasul, iya, apa adanya menjalankan kehidupan ala kadarnya karena kesederhanaannya, itu juga kita pelajari dari segi dimensi kesederhanaan. Subhanallah. Makanya lakukan aku fi Rasulillah sesuatu hasanah. Keadaan yang paripurna dimensi manapun Anda akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung dimensinya. Ini menarik. Karena banyak kadang-kadang seolah-olah apa yang dilakukan Rasul itu bertentangan dengan yang lainnya. Karena memang dimensinya ini pelajaran untuk sisi ini. Ini pelajaran pada dimensi berikutnya. Dan kalau kita gabungkan dari seluruh dimensi yang ada, Rasulullah telah pada seluruh dimensi kehidupan secara pribadi, keluarga, dan kemudian sebagai pemimpin, khalifah dan lain sebagainya. Itu catatannya. Ya. Bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran pada konteks kesederhanaan, pada konteks anak berkorban, kepada sahabatnya juga, kepada Abu Bakar tadi konteksnya adalah semangat memberikan korban, ya, sehingga Abu Bakar harus memberikan seluruh hartanya dan lain sebagainya. Tapi saya setuju bahwa motivasi kita berkorban dan bersedekah adalah minta takwal untuk menguji, menilai. Kalau saya menjadi barometer ketakwaan kita itu saja. Kita kita banyak bersedekah itulah barometer ketakwaan kita. Itulah alat ukurnya di antaranya. Bukan kemudian ketika bersedekah niatnya supaya lebih kaya. <laughs> Memang benar mana kosong malu, Insya Allah tidak akan berkurang harta karena kita sedekahkan, karena kita belanja. Tetapi ya, bahwa ketika kita bersedekah dan kemudian Allah menampakkan rezeki kita itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Tanpa kita minta, kalau itu memang sudah menjadi jaminan Allah, juga Allah akan berikan. Tetapi yang terbaik yang Bapak sebutkan tadi bahwa apa yang kita lakukan, nah, motivasinya yang terbesar adalah untuk menjadikan takwa kita semakin besar, semakin meningkat. Karena rezeki itu kan ada dua. Ada rezeki taklubu, dua rezeki yang terbuka. Ada rezeki yang harus kita cari, itulah kita ikhtiar, mencari nafkah. Tapi ada rezeki yang kemudian menghadap eh. rezeki yang justru mencari anda. Gitu. Nah kalau kita persentasekan, persentasekan kira-kira rezeki yang kita cari seharian sampai jam 4 misalnya itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada rezeki yang kemudian tidak diduga tiba-tiba ada orang datang ke saya berikan hadiah kepada bapak tiba-tiba ketika duduk ada orang kasih makanan itu kan tidak pernah kita usahakan tidak pernah kita telepon dahulu tiba-tiba kemudian orang mendapatkan hadiah yang besar dia tidak pernah mencari tidak pernah berusaha itu kan jadi harta min itulah ya sih rezeki yang kemudian justru mencari kita kadang-kadang rezeki yang kita cari ya satu hari 24 jam tetap aja segitu hasilnya wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Nah, ketika ini konteksnya jika kemudian Allah akan memberikan mau apa namanya jaminan di dunia, maka jaminannya adalah dari rezeki yang tidak di, juga dikatakan. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun tetap bahwa uh, motivasi kita di dalam bersedekah setuju semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala Meskipun Allah juga menjamin bahwa harta yang kita sedekahkan juga akan sangat bernilai terutama untuk investasi akhirat kita. Memang banyak sekali yang bersedekahlah maka kalian akan kaya. Kalau secara rasional begini, ini saya rasionalisasikan. Ketika kita bersedekah, maka ada satu motivasi bagi kita bahwa saya harus banyak bekerja kembali agar kemudian saya juga akan banyak mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki dan kemudian saya bisa bersedekah lebih banyak. Sama dengan kemudian ungkapan Abu Bakar kepada seorang yang baru menikah. Iltamisu al-ghina minan nikah. Carilah kekayaan itu dari pernikahan. Padahal rasionalnya kalau nikah itu kan banyak tanggung jawab, bukan tambah kaya gitu. Kalau kita satu seorang diri gaji 10 juta, ya kita manfaatkan sendiri tapi kalau sudah punya anak, punya keluarga kan 10 juta juga harus kita lagi. Tapi ternyata dengan kita berkeluarga akan muncul motivasi yang terbesar. Saya harus lebih banyak berusaha kembali sehingga nanti penghasilan saya akan bertambah. Ketika penghasilan saya bertambah, itulah sesungguhnya kesempatan kita untuk banyak berkeluarga Luar biasa memang itu rekayasa Allah. Carilah kekayaan dari menikah. Makanya ini pengalaman, ini Bapak juga mengalami. Ketika berjalan uangnya sedikit mungkin. Ya. <laughs> Tapi ketika sudah menikah punya anak itu tambah aja uang. Kenapa? Karena kita juga bekerjanya lebih semangat, termotivasi karena bekerja untuk ibadah, mencari nafkah dan sebagainya. Akhirnya dengan kita mempunyai semangat dan motivasi tersebut akan menambahkan penghasilan kita di dunia ini insya Allah. Jadi motivasi tetap akhirat, tapi ketika kita memberikan dan kemudian muncul semangat untuk menggandakan kembali kerja kita sehingga penghasilan lebih besar akan lebih baik karena kita juga banyak berbuat untuk orang lain yang tadi Bapak sebutkan ketika kita kaya peluang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah melalui kekayaan kita akan semakin besar memang benar tetapi dalam konteks berkorban yang terutama adalah ini dari Allah kita misalnya kita membeli satu ekor sapi punya banyak kelebihan pula. silahkan yang lainnya konteks-konteks insan. Tapi yang korban ini merupakan bentuk dari semangat mengagungkan syiar Allah. Kalau ada lebih atas silakan ke yang lain. Tapi syiar Allah ini adalah bagian dari bagian untuk mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira langsung semuanya Pak ya. Atau ada yang belum terjawab? Saya kira sudah dirangkum semuanya. Intinya Rasulullah teladan yang paripurna seluruh dunia kehidupannya bisa kita ambil pelajaran apapun dan ini merupakan jaminan dari firman Allah lakukan anak fungsi Rasulullah sama dengan Nabi Ibrahim yes. keteladanan anaknya Ismail keteladanan istrinya Siti Hajar keteladanan Ibrahim sendiri dan kemudian menjadikan keluarga ini adalah keluarga teladan panjang dan tentu Ismail ya, menjadi anak yang patuh kepada perintah Allah karena bapaknya patuh <laughs> karena ibunya patuh ada orang tua ya baca Quran lo bapak kok nonton TV? Ya kamu baik, bapak ya udah udah kagum gitu. <laughs> Jadi Ismail itu baik karena bapaknya baik. <laughs> Ismail baik karena kemudian ibunya juga baik. Artinya itu adalah peran dari kekurangan seorang tua dari Ismail. Tidak mungkin Ismail menjadi orang yang baik manakala kedua orang tuanya meskipun ada satu dua begitu tapi inilah sunatullahnya demikian bahwa anak itu adalah hasil dan peran dari orang tuanya mudah-mudahan kita semuanya bisa membangun ya, ada satu buku menarik itu menjadi menjadi mendidik anak menjadi soleh cinta dan kaya jadi saya tertarik dengan ini rumusan tentang teori kekayaan untuk beliau sekarang. Jadi anak itu nanti punya motivasi untuk kaya, tetapi motivasi untuk bersedekahnya banyak. Ini contohnya real sekali dalam kehidupan anak itu punya kecil, kecil begini. Jadi sudah di mana-mana sudah seribu orang ya. Ini, ya. Itu luar biasa. Jadi anak itu kita selalu menghitung. Nah, misalnya kita akan naikkan uh, uang sakunya. Tahun depan, Bapak akan naikkan uang saku Eh, jadi 100 ribu wah kurang pak 150 Oke, kalau gitu bapak tambahin aja. tidak 100 ribu tetapi 120 ribu gimana kurang pak 130 ya udah 130 kita sepakat ya tapi 130 itu untuk apa untuk jajan oke kalau untuk jajan gimana kalau yang 30 ribu itu jadi nantinya tidak tambah tetap 100 ribu pak tapi bagaimana 30 ribu itu kita tabung hati untuk berkah kepada orang lain. Oh boleh. Akhirnya tetap uangnya seratus ribu, tapi dia seolah dapat seratus tiga puluh ribu, tapi tiga puluh ribu dengan tanpa biasa dari kita alokasikan untuk sedekah subhanallah. Dan anak itu merasa saya sudah punya seratus tiga puluh ribu, <laughs> padahal tetap seratus itu luar biasa. Jadi apa namanya teknik-teknik anak-anak sebenarnya eh, mudah, tapi ini kan bahasa anak-anak yang kemudian juga luar biasa untuk orang tua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ada lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.